Yang kedua dalam agama Nasrani termasuk Luther pernah mengatakan wanita tidak memiliki akal hanya memiliki nafsu. Kemudian dalam kehakkan seorang suami kepada istrinya sebenarnya seorang wanita layak dibunuh oleh suaminya. Nah, tadi kita sampai pada Islam terhadap wanita yang pertama wanita itu partner, mitra, sejajar, sederajat, Yang kedua, wanita memiliki hak waris di surah An-Nisa ayat yang ketujuh. Baik lirijal maupun nisa ada nasab maktasab. Ada bagian juga dari yang diusahakan sekaligus ada bagian juga dari apa yang kemudian ditinggalkan mimatara keluar dari yang ditinggalkan orang tua misalnya. Kemudian yang ketiga wanita memiliki hak untuk mendapatkan mahar. Surah Nisa ayat yang keempat. Kemudian memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek. Banyak digambarkan oleh sangat banyak ayat. Wal muslimun wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dan seterusnya. Bahkan dalam beberapa hal Islam mendahului pemuliaan terhadap wanita dibandingkan apa yang dilakukan oleh semua peradaban yang lain. Jadi kalau dipikir-pikir bahkan dalam segi soal harta saja pemuliaan Islam itu terhadap wanita sedemikian tingginya. Laki-laki mungkin warisnya memang dua bagian perempuan satu bagian. Tetapi coba perhatikan bahwa laki-laki harus membayar mahar yang mahar itu ditentukan secara merdeka oleh wanita. Coba kalau maharnya ditentukan bahwa kamu mau nikah sama saya, iya. Berarti maharmu adalah separuh dari warismu. Gitu gimana? Langsung habis. Jadi malah wanitanya lebih banyak. Itu belum selesai. Nanti tentang nafkah kewajiban menafkahi itu laki-laki, perempuan tidak. Laki-laki menanggung nafkah untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Perempuan, berapapun besar penghasilan, kalau dia memang berpenghasilan, dia nafkah itu adalah hak pribadinya. Hasil itu adalah hak pribadinya. Kalau ada keluarga dekat yang kemudian menderita dan perlu ururan bantuan, maka laki-laki wajib membantu, perempuan tidak. Kalau laki-laki itu kemudian memberikan kepada wanita itu nafkah, itu kewajiban. Tapi kalau istri memberikan kepada suami itu namanya sedekah. Dan sedekah yang paling utama ada di situ, kata Rasulullah ketika salah seorang istri Abdullah bin Mas'ud bertanya, mengapa Dia bertanya karena dia punya harta yang ingin dia sedekahkan sementara saya mengatakan sedekahkanlah padaku karena aku orang yang tidak mampu. Kata si istri, oh, kamu kan suamiku bagaimana aku bersedekah kepada suami sendiri? Kata Rasulullah, maka sedekah pada suami itu memiliki dua pahala. Pahala sebagai sedekah dan pahala untuk menyambung kasih saya, menyambung silaturahim. Dan banyak lagi nanti kalau kita lihat, misalnya terjadi perceraian, Anak itu tanggungan nafkahnya tetap pada ayahnya. Istri itu selama masa idah tanggungan bekas suaminya dan seterusnya. Jadi kalau dipikirkan tentang cerai itu tidak ada keuntungan material sama sekali untuk laki-laki. Sudah tidak punya istri masih harus menafkahi begitu. Misalnya begitu. Dokter Mahmud Mahdi Al Istambuli di dalam salah satu risalahnya tentang daurat sahabiat. Beliau mengklasifikasi peran-peran itu dalam beberapa bidang. Karena tidak banyaknya sekali lagi riwayat-riwayat yang mengisahkan dengan detail tentang bagaimana peran para sahabiah itu, maka pembahasan yang beliau lakukan dikaitkan dengan sosok-sosok yang ada di dalam sirah. Yang pertama dalam bidang dakwah, yang kedua dalam bidang ilmu, yang ketiga dalam bidang ekonomi, yang keempat dalam bidang politik, yang kelima dalam bidang militer. Yang pertama, dalam bidang dakwah. Keberhasilan Rasulullah dan para sahabat menjalankan peran mereka sebagai dai sesungguhnya lah tidak bisa lepas dari berbagai macam peran para muslimah awal yang kemudian berperan sebagai dai. Nah, beliau membahas di sini beberapa orang yang dinilai amat sangat signifikan peran maupun kisahnya di dalam sirah di dalam mengawal dakwah. Yang pertama adalah tentu saja Khadijah binti Khuwailid. Umur Mukminin Khadijah para ulama ahli sirah masih memperselisihkan tentang umur pasti beliau ketika menikah dengan Rasulullah SAW ketika menikah dengan Muhammad SAW kita banyak berpegang pada satu riwayat masyhur yang menyebutkan bahwa beliau menikah dengan Rasulullah pada usia 40 sementara Rasulullah berusia 25 tapi saja ada riwayat-riwayat lain yang patut dipertimbangkan di antaranya dengan menimbang bahwa Masa sih 40 masih sesudah itu dengan luar biasa memiliki empat orang putra dari pernikahan dengan Rasulullah dengan kondisi yang begitu energik dengan keadaan yang begitu prima pada usia-usia itu. Maka ada satu riwayat yang kemudian dalam sisi sanatnya tidak kalah kekuatannya dengan yang menyebutkan tentang 40 itu yakni bahwa Khadijah menikah dengan beliau pada usia sekitar 28 tahun jadi selisihnya sekitar 3 tahun nah Allah wa'ala dua-duanya adalah satu hal yang menakjubkan